jujur ku tak kau kira Ku buat kau terpanah Banyak beat yang ku bunuh Tapi ku tadi penjara Sukses ku seperti Spanyol Ku juara dunia Kau foto ku cetak gol Oh banyak mangsa yang lari Terburu-buru ku buka Bukan penembak jitu tapi siap memburu ombak haters besar di depan Ku siapkan papan selancar, ku dapatkan uang Swag, gue warna-warni laskar New school bukan pelangi Vlog gue santai kayak Tony Ki, lagunya fresh mentari pagi Hidup cuma sekali Yo yo yo low Great Alexander Spektakuler show Makota juara Siapa yang pantas Karirku merdu sekolah Super swag Lo gak galau Super swag Kalau lo gak gaul Super swag Lo banggain orang tua lo Super swag Gue super swag Super young legs. Look at real men. Pakaian lo sesempit wawasan gue, men. Snap back, snap back. I snap your fucking back. Lo instant gak pernah dibawa. Swag, swag. Tapi gak punya skill. so serious? Podiumku nomor satu ku selalu di sana Menang terus karena ku bukan Yusuf kalah Hidup ini nyata bukan mimpi Kau harus bangun menara yang tinggi Ku terkenal seperti evil legendaris Tiap detikku mahal seperti Hotman yang di Paris Tak sedang kencing tapi seni artis Laguku bukan ular tapi bisa meracuni Sadis skill ku terus berkembang tapi tak pernah ditanam Sekarang aku tak basah tapi kehujanan pujian Ku paling kece, paling tampan, fakta nggak bohong lah ya Lo gak suka, bodoh amat, ini gaya gua Pantat gue manis kayak permen yang mengkilat Karena sekarang banyak orang yang menjilat Karirku terbang tinggi bagaikan pesawat Dan aku pilot bodoh yang lupa cara mendarat gak putus sekolah Super swag Lo gak swag Kalau lo nggak gaul Super swag Lo banggain orang tua lo Super swag Gue super swag Super swag Lo super swag Super swag Kita super swag Super super swag Lo nggak butuh sekolah super swag.